بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله والحمد لله نحمد تعالى سبحانه على ما من عليه من نعمة من نعم كثيرة التي لا تحصى kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Naam, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaidu Salafiyah wa Nasaih taujihiyah lil khuruji min al fitan Syekh Ahmad bin Bazmul hafidhahullah kita melanjutkan pada kaidah yang keberapa ikhwan? Kedelapan. Naam. Taib. Kaidah yang ke kedelapan saya ulangi sebelumnya kaidah yang ketujuh. Yang insya Allah kita akan selesaikan kaidah-kaidah tersebut kemudian di akhir nanti kita akan mengulangi secara singkat dari kaidah yang pertama hingga kaidah yang terakhir. Baik, namun sebelumnya setiap pertemuan kita mengulangi dari kaidah yang sebelumnya. Karena kita telah membaca pertemuan sebelumnya kaidah yang ketujuh dan pada hari ini insyaallah kita masuk kaidah yang kedelapan namun kita ulangi kaidah yang ketujuh secara singkat. Nah, yaitu kaidah yang ketujuh luzumul ulama salafiyin wal bu'du an ahlil bidah wal ahwa wal bu'du anil mashbuhin walladzina haulahum tahdzirat berpegang teguh dengan ulama salafiyin dan menjauhkan diri dari ahlul bidah dan ahlul ahwa dan juga menjauhkan diri dari al-mashbuhin perhatikan baik-baik mashbuhin adalah orang-orang yang dikena syubhat ya lihat bukan ahlul bidah bukan ahlul ahwa jadi selalu ada uh, pertanyaan ahlus sunnah ahlus sunnah dia kan ahlus sunnah. Nah ini sekarang terjawab dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Menjauhi itu bukan hanya bukan hanya ahlul bidah saja. Ya, tapi ahlus sunnah juga yang masbuhin yang haulahum tahdirat, yang pada mereka ada bentuk di tahdir. sekalipun belum keluar dari ahlus ahlus sunnah difahamin ya harus dipahami karena ini penting ya banyak di lisan-lisan ikhwan oh ahlu sunnah dia kan ahlu sunnah nah, antum belum paham manhaj ya menjauhi mentahdir itu tidak mesti ahlul bid'ah Ahlu sunnah pun ditahdir kalau punya penyimpangan penyimpangannya belum sampai kepada khuruj dari andairoti ahli sunnah belum sampai mengeluarkan dia dari daerah ahlu sunnah tetapi penyimpangannya itu wajib untuk ditahdir wajib untuk ditahdir Nah, wajib untuk ditahdir, maka ditahdir. Ya, dan ini sering kita contohkan dan para ulama mencontohkan. Rasulullah SAW mentahdir dan menghajar Kaab bin Malik dan dua sahabatnya ya Ka'ab bin Malik dua sahabatnya adalah min ahli sunnah tapi karena kesalahannya itu adalah kesalahan yang harus ditahzir yang berbahaya untuk diikuti oleh kaum muslimin maka ditahzir ya karena berbahaya sekalipun tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah. Oleh karena itu di sini Syekh mengatakan wal bu'du an ahlil bid'ah wal ahwa menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa wa nah, disertai dengan wa dan al bu'du anil masbuhin juga menjauhkan diri dari siapa al masbuhin orang-orang yang banyak syubhatnya terkena syubhat ya suka apa namanya uh, apa baling-baling ya tidak pernah sabit kerjanya jadi baling-baling berputar terus bingung terus habis ke sini, ke sini, ke sini, oleng terus begini begini terus. Nah, ini orang yang tidak punya manhaj yang kuat. Belum mengenal manhaj yang kuat sehingga mudah diombang-ambingkan oleh gelombang fitnah. Nah, siapa yang berteriak ke situ dia. Ya, di mana ada teriakan dia menuju ke sana. Fahada rojul yang termasuk masbuhin ya laisa sabat tidak ada sabat di dalam manhaj ini, kekokohan. Naam. Selalu bingung. Nah, mungkin antum di sini ya ada lagi yang hadir di sini yang punya baling-baling. Ya, habis uh, hadir di sana, coba-coba lagi hadir juga di sini, mau dengar lagi mungkin khobar. Ya, di sana juga datang mau dengar khobar. Hada talaub ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi orang yang tala'ub, mutalawin, bermain-main, berwarna-warni dalam agamanya. Ya, tidak punya sahabat. Tahu orang yang talawun, tala'ub, bermain-main. Di sana mukanya, wajahnya seperti ini. Di sini juga wajahnya seperti itu. Berwarna-warni. Sementara yang ini warnanya merah, yang sana warnanya putih. Berbeda. Bagaimana antum mau mengempromikan antara merah dan putih? Nah, Artinya kedua hal ter, kedua kelompok tersebut berbeda. Yang satu membatalkan yang lain, yang lain membatalkan yang satu. Beda berarti kan? Bagaimana antum bisa mau me, menyatukan? Berarti di sini butuh apa? Mengangkat permasalahan itu kepada ulama sehingga menjadi jelas. Ketika datang kejelasan itu kita pegang kuat-kuat. Ya. Sabat, pegang kuat-kuat dan jauhkan yang lainnya, hindari yang lainnya. Karena kalau engkau mencoba untuk di sana ikut, di sini ikut, ini manhajnya manhaj pramuka ya. Nah, yang tidak punya sahabat, maka engkau akan menjadi hairah mutahayyirin, orang yang bingung terus tidak pernah sahabat, terus subhat masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Akhirnya antum akan menciptakan manhaj tersendiri, manhaj ikhwanul muslimin. Yang penting bersatu. Mari bersatu, jangan berpecah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perpecahan itu. Ya, Allah dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan perpecahan itu. Tidak mungkin kita hindari perpecahan. Tapi kita yang penting adalah menempuh apa yang Allah bimbingkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan taujihat, arahannya, nasihatnya para ulama. Dan kita telah lewat pada kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ulama itu bertingkat-tingkat ya ikhwan. Ya, ulama mutafawitun bertingkat-tingkat. Ada yang takhusus, mumarasa, khabir, ya, punya pengalaman, punya pengetahuan yang mendalam dalam masalah itu, dalam masalah firqa, dalam masalah individu, orang per orang, dia ahli dalam masalah itu. Ada ulama yang tidak sibuk dengan itu. Buka mata kita, buka telinga kita. Tidak boleh kita samakan semua. Ya, sehingga ketika bertentangan Syekh Robi dengan Syekh Fauzan, ya, muncul lagi Syekh Rabi mentahdir datang ke Syekh Fauzan minta fatwa tentang Yauturaf atau tentang yang semisalnya. Jelas beda. Syekh Rabi mengetahui sedalam-dalamnya tentang Yauturaf. Syekh Fauzan sibuk dengan ilmu, sibuk membimbing para kaum muslimin wal muslimat dalam fatwa-fatwanya, dalam masalah ilmu. Ya, ilmu yang lain maksudnya. Ya, jangan dikira masalah membantai ini bukan masalah ilmu. Naam. Membantah ini adalah setinggi-tinggi ilmu, bahkan ini bentuk tasfiyah. Nah, asy Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kunjungan kami para asatidah di rumah beliau ya ketika disampaikan kepada beliau ucapan yang menyatakan bahwa sebagian kaum salafiyin sibuk dengan rudut rudut rudut bantah bantah bantah sehingga sebagian besar dari mereka ini tidak lagi terbimbing dalam tasfiyah dan tarbiyah. Begitu bahasanya. Apa jawaban Syekh Muhammad bin Hadi Al-Markhali? Naam, kami para asatidz dan saya termasuk di dalamnya mendengarkan langsung dalam umroh kita kemarin. Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan, "Hada kalamun batil." Kalam ini adalah kalam yang batil. Naam, Perlu diketahui bahwa rudud adalah bagian daripada makna tasbiyah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang mengkufuri, mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, wa man yakfur bit ta'ghut adalah tasbiyah membantah tauhid, membantah syirkiat, membantah bid'iyat, membantah segala bentuk mukhalafat dalam syariah, ini adalah bentuk penjernihan agama. Wa wa yu'min billah, ini adalah tarbiyah. Lalu kita bimbing umat ini di atas iman, ya, di atas agama yang jernih tadi yang sudah ditasbih. Dididik umat itu di atas bukan gado-gado. Ya. Mau dipersatukan yang penting bersatu ya sementara yang satu ini membatalkan ini yang yang ini juga membatalkan yang kedua yang sana lalu mau disatukan tanpa ada pembahasan hada laisa minal manhaj hada laisa min dinil islam ini bukan bagian dari manhaj bukan dari bagian islam Nah, adapun islam Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan ini berulang-ulang disebut Syekh Syekh Rabi dan juga Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Abdullah Bukhari. Hafizahumullah illa tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa rahim kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dia buat wal wabayyanu dan menjelaskan ya bukan disembunyikan bukan didiamkan wabayanu dijelaskan nah kalau mau menyatukan dua kubu tidak perlu ada pembahasan itu cocoknya dalam masalah pribadi ya bukan dalam masalah agama bukan dalam masalah manhaj dalam masalah pribadi masalah uh, yang satu punya apa kesalahan ketersinggungan terhadap yang lain masalah manajemen pondok terjadi perselisihan ya yang satu maunya dananya di sini yang satu ke sana manhajnya sama tidak perlu dibahas itu bersatu lah, tidak perlu dibahas karena bukan masalah manhaj, masalah pribadi. Ya, seperti yang terjadi pada sebagian saudara kita. Itu cocoknya naam. Tidak perlu ada pembahasan karena masalah pribadi. Sebaiknya dikatakan ialah ya semuanya minta maaf, semuanya salaman, khalas. Buka lembaran baru. Tapi dalam masalah manhaj, dalam masalah agama Allah tidak ada sistem seperti itu. Harus bayan, harus ada islah wal bayan. Tiga syarat mutlak yang diulang-ulangi oleh masyayikh. Taubat, islah dan bayan. Tidak ada tiga ini tidak terpenuhi syurutut taubah. Nah, ya ikhwan. Ya. Antum lihat bagaimana tahdir yang keluar dari Syekh Rabi. Ya. Yang menjadi fitnah di zaman sekarang ini. Apakah ada rujuk dari orang yang ditahdir? Dari tala'ub, talawun, al-makar? Apakah ada taubat? Hat. Siapa yang bisa menunjukkan taubatnya? Naam, satu, dua, tiga siapa? Justru sebaliknya menambah zadat tinuballah. Menambah itu menjadi pecek, bukan rujuk. Min ajaibid dunia, ayu telabar bit taubah wa huwa la yadri min aina yarji, min aina yatub. Seseorang di antara kejaiban dunia diminta tobat dan dia tidak tahu dari arah mana dia harus bertobat. Ini namanya bukan tobat, Ya. Ini namanya ngeyel. Berarti berpura-pura tidak tahu apa kesalahannya. Nah, fasubhanallah. Ini bukan taubat. Ya, mencari fatwa di ulama yang lain. Lalu kemudian dibacakan secara umum yang kemudian difahami bahwa itu adalah bentuk pembelaan dari ulama yang lain. Subhanallah, Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan hafidahullah, ulama kita kibar. Naam, beliau sendiri dalam masalah Yautraf tidak banyak tahu beliau. Naam. Firanda ketika datang bertanya tentang Yautraf, Syekh Fauzan bertanya, "Siapa itu?" Yautiraf. Yayasan apa itu Yautiraf? Apakah ukul, apakah masuk akal ketika kita berselisih dalam masalah Yautiraf? Syekh Robi menyatakan demikian-demikian masyayikh lalu kemudian kita datang kepada Syekh Fauzan minta fatwa, minta pembelaan, lalu kemudian ketika Syekh Fauzan mengeluarkan fatwa, lalu kemudian kita pegang dan meninggalkan ulama yang tahu persis tentang Yautiraf, coba jawab. Hah? Di mana akal sehat kita? Nah, ini yang kaidah sebelumnya yang kita harus pahami yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Bazmul. Kita harus tahu bahwa ulama mutafawitun bertingkat-tingkat berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang tak khusus dalam masalah bidang tertentu, ada yang lainnya. Ya. Salah Syekh Albani mencontohkan antara dokter khusus ahli dengan dokter umum. Dokter ahli jantung membahas tentang jantung. Dokter umum juga pelajari tentang jantung. Tapi ketika ada masalah yang dakik, masalah yang mendalam, lalu kemudian dokter ahli jantung memberi fatwa, berbeda dengan dokter umum ini, yang mana antum pegang? Yang mana antum terima ya kawan? Hah? Jelas dokter ahli jantung, bukan dokter umum, karena mumarosah, khabir, khibrah, penelitian dan pengalamannya dokter ahli jantung ini lebih banyak daripada dokter umum. Tidak boleh kita pertentangkan, ini marid, ini penyakit, syubuhat, pengkaburan dalam agama Allah adalah antum datang mengambil perkataan dokter umum untuk bantah perkataan ya dokter ahli jantung tersebut. Ini logika ikon. Sama tidak ada bedanya dalam masalah fitnah-fitnah ini. Subhanallah, Syekh Robi sudah memberikan fatwa-fatwa tahdir. Lalu kemudian kita datang membela demikian, demikian, demikian. Ahl fatan, ahlul ahlul fitnah. Banyak memberikan subahat-subahat tersebut. Tidak pantas. Ini harus kita pahami. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Ini kaidah yang ketujuh. Wajibnya kita berpegang teguh dengan ulama salafiyin dan menjauhkan diri dari ahli bid'ah wa ahlul ahwa dan juga menjauhkan diri dari orang-orang yang banyak syubhatnya, masybuhin, orang-orang yang ditahdir. Naam, atau ia yadhhar minhum mu'anidah mu'anadah lil masyayikh salafiyin nampak pada mereka penentangan terhadap masyayikh salafiyin nah sebagian seorang ustaz mulai nampak ya ini ini fitnah demikian jangan antum kira makan korban satu dua terus syaitan akan mencari korban-korbannya dalam fitnah ini Ah antum tahu seorang ustaz mulai berbicara membandingkan Syekh Robi dengan Syekh Fauzan. Lalu kemudian menyatakan bahwa Syekh Fauzan ibaratnya dalam menuntut ilmu seperti seorang kakek. Adapun Syekh Robi seperti cucu atau cicit. Ya, kurang lebih begitu maknanya. La haula wala quwata illa billah. Min aina hadzal rajul? Ya, kalamnya seperti ini dari mana? Dari mana dia ini? Dari mana dia mengenal Syekh Robi, Syekh Fauzan. Nah, ada orang di belakangnya. Ya. Ada orang-orang di belakangnya. Hadar rajul, hadar ustad. Yang kemudian bisa mengeluarkan statement-statement seperti ini. Yang mengandung makna pendeskreditan terhadap Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafidahullah. Ini mulai muncul. Naam, ini fitnah ikhwan. Berbicara dengan emosional, menghantam sana sini tidak ilmiah. Naam, menuduh dengan orang ini hasid, hasid, hasid yang dimaksud Ustaz Luqman Ba'bu. Orang dengki, subhanallah. Bukan masalah uh, pribadi untuk dengki-dengkian. Tapi ini adalah masalah agama Allah, dinullah, masalah manhaj. Nah, kalau masalah pribadi khalas, kita maafkan masalah apa saja. Masalah pribadi kita maafkan. Nah, tapi masalah agama Allah bukan masalahnya masalah maaf, masalahnya ada masalah ilmiah, masalah bayan izhar al-haq, menampakkan al-haq. Siapa yang benar? Fabihi wa ni'mah. Siapa yang salah? Fayajib alaihi an yataraja. Naam, wajib baginya untuk rujuk dan bertobat. Jangan ngel-ngel, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Subhanallah. Nah, saya ditahdir, kelas saya diam. Kalau saya berbicara tambah fitnah, tidak demikian ya akhi. Antum bicara, jelaskan kesalahan antum. Saya bertobat dari ini, dari ini, dari ini. Khalas, selesai. Intahatil fitnah. Akan selesai fitnah dengan itu insya Allah. Tapi kalau antum diam, kemudian sembunyi-sembunyi, bahkan melakukan gerakan-gerakan di balik itu, mengundang ini, mengundang itu, kemudian muncul fatwa yang fatwa itu memberikan seluruh pemahaman kesan pada ikhwan ini adalah pembelaan ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai kapan fitnah itu berakhir nah akhirnya fatwa Syekh Robi mentah mentah nah dan anda perlu ketahui ikhwani fiddin bahwa apa yang antum dengarkan ya pencabutan fatwa itu tidak benar Naam. Pencabutan fatwa tahdir tidak benar sekali lagi. Dan orang yang menukil bahwa itu dicabut khata. Dan kita harus katakan al-haq yuqal. Kebenaran itu harus dikatakan bahwa itu adalah salah dan keliru. Nah, mengapa? Ternyata para asatidah daur di umroh terakhir ini ya di umroh kita di bulan kemarin bulan satu sekarang uh, ya di bulan satu enam terhitung di sudah bulan satu pertemuan itu kepada Syekh Robi beliau ditanya langsung oleh para asatidah saya tidak sempat ikut langsung karena terlambat tiba di bandara Jeddah sudah menjelang maghrib di pertemuan itu Bain eh, bainal maghrib wal isya kemudian isya dilanjutkan nah, Syekh Robi mengundang makan malam semuanya kemudian setelah itu lanjut nah jadi pertemuannya uh, panjang ya Syekh Robi ditanya tentang tahdir antum terhadap zulkarnain, apakah mensuh, apakah terhapus atau antum sudah tarik kembali dijawab oleh Syekh perhatikan ya Asy-Syaikh Rabi menjawab kurang lebih lafaznya. Naam. Uh, kata Syekh Naam, ma sahabtu tahdzir ma sahabtu tahdzir an dzulqarnain hatta yatuba. Fashtarattu alaihi taubata war ruju' fa illa fattahdhiru mustamir mustamir mustamir saya tidak pernah mencabut fatwa tahdirku terhadap Zulkarnain hingga dia bertobat dan saya syaratkan padanya ketika datang kepada Syekh Rabi saya syaratkan padanya taubat dan rujuk kalau tidak maka tahdir itu terus berlangsung terus berlangsung berlangsung Hah. Nah, mana akal-akal yang terlalu cerdas. Tolong dibantu untuk memahami kalamnya Syekh Robin. ini. Apakah antum masih memahami bahwa tahdir itu masih berlangsung atau sudah dicabut? Nah, Fadl. La haula wala quwata illa billah. Naam. Syekh Robi dengan tegas sampai beliau menambahkan saya tidak akan berhenti akan menjelaskan melakukan tahdir sampai dia bertobat dan jangan dia menyangka bahwa kami akan diam dari makar-makar bentuk-bentuk permainan talaub warna-warni Subhanallah. Dan Syekh ya, makanya ketika anak masih di perjalanan ada yang menelpon, "Ikhwan, ya Ustaz, sudah keluar fatwa demikian demikian mereka menyebarkan." Anak bilang, "Isbir, isbir." Mestinya sober. Ya. Jangan tergesa-gesa menyebarkan berita-berita karena pemilik al-kalam masih hidup yang berbicara masih hidup dan kita berada pada posisi sudah dekat rumahnya dengan yang berbicara tinggal kita melangkah sebentar salam masuk ke rumahnya dan bertanya coba sabar sedikit nah ternyata ketika ditanyakan berbeda dengan apa yang terjadi ya berbeda dengan apa yang terjadi dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah. Tahdir itu tetap berlangsung karena belum ada tanda-tanda taubat. Yaitu apa? Al-islah wal bayan, mengadakan perbaikan dan menjelaskan bentuk-bentuk talauf. Ya. Bentuk-bentuk permainan warna-warni tersebut. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Juga demikian Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Markhali Naam mendukung kalam Syekh Rabi bahkan ada tambahan dari beliau ya yang juga mengandung tahdir terhadap Zulkarnain. Naam ya ikhwan. Kita tidak boleh memakai perasaan. Antum mau mengikuti ulama atau mengikuti seseorang ustaz Hah? Nah. Subhanallah. Kita harus tegas. Agama ini agama milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kita permainkan agama dengan perasaan kita. La. Harus ada bayan, harus ada islah. Nah, dan orang-orang yang bersamanya demikian orang-orang yang bersama dengan Dzulkarnain ya demikian hukumnya Nah, jangan antum apa namanya berfatwa sendiri oh tidak apa-apa saya hadiri majelisnya Nah, tidak apa-apa saya hadiri daurahnya La nah, sama pemikirannya Ya. Sama pemikirannya. Kalau sama manhajnya, apa bedanya? Hah? Apakah ketika kita tahdir firanda, lalu kemudian orang-orang lain dari selain firanda yang yang manhajnya sama boleh menghadirinya? Hah? Boleh enggak? Coba. Tidak boleh, ikhwan. Karena sama manhajnya. Ya, tidak mesti harus ditahdir semua, disebut satu-satu namanya. Kepimpinannya saja cukup. Di bawah bawahnya sama. Nah, Tinggalkan majelisnya. Berbahaya. Nanti antum akan mendengarkan subuhat. Muncul pertanyaan demikian-demikian antum dengar subuhat lagi. Ya, Nasallallahu alaihi wal afiyah. Naam. Baik, kaidah yang ke-8. Sudah ya kaidah yang ke-7. Kaidah al-thamina wa hiya an na'lama jami'an anna sahibal haqqi al-mutamassik bihi kabirun وأن صاحب السنة المتمسك بها السائر على المنهج السلفي هو كبير بالحق الذي يسير عليه وهو على خير عظيم بإذن الله وأن من خالف الحق وعاند وأصر على باطله فهو صغير وإن كثر علمه perhatikan فيؤخذ من الأول ولا يؤخذ من الثاني فيؤخذ ممن كان على الحق ولا يؤخذ ممن حرف عن الحق Kaidah yang kedelapan yaitu hendaklah kita mengetahui seluruhnya bahwa pemilik al-haq yang berpegang teguh dengannya ini adalah kabir, orang yang besar, orang yang harus kita muliakan. Dan bahwa pemilik sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah yang berjalan berjalan di atas manhaj salaf itu adalah orang yang besar yang wajib kita muliakan. Naam, yang dia berjalan di atas al-haq tersebut wahwa ala khairin azim dan dia di atas kebaikan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyelisih al-haq dan anada ngeyel. Naam, orang yang ngeyel. Ya, ini banyak orang ngeyel-ngeyel ini. Wa asarra ala batilihi dan terus-menerus di atas kebatilannya. Tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan mencari-cari dalil, subhanallah mencari-cari dalil untuk menguatkan kebatilannya, tidak mau mengakui. Ini ciri-ciri apa? Orang yang musir, orang yang ngeyel. Nah, ini sangat nampak dalam keseharian ya ikhwan. Orang-orang yang model-model seperti ini nampak. Coba antum debat, antum sampaikan ngeyel-ngeyel jid mujadil. Ya, kerjanya ahlu, ahlu ahlul jidal, ahli membantah. Selalu ada dalilnya. Jelas-jelas menyelisihi kaidah, cari dalil untuk membenarkan batil batilnya tersebut. Naam. Bahwa sagirun, orang-orang seperti ini adalah kecil. Wa in ilmuhu, sekalipun menurut antum, menurut orang banyak-banyak ilmunya. Banyak hafalannya, la. Ya. Ahlul hak sekalipun sedikit ilmunya tapi dia di atas hak, dia adalah kabir, jauh lebih mulia lebih besar daripada orang yang banyak ilmunya ini tapi alal batil fahuwa sahir maka dia orang yang kecil nah maka diambil dari yang pertama alul haq dan ditinggalkan orang yang kedua ahlul batil Naam tidak mengambil dari orang-orang yang inharaf anil hak yang menyimpang dari kebenaran ya ini penting ikhwani fiddin azakumullah Syekh mengajarkan pada kita manhaj bahwa mengambil mengambil ilmu itu dari orang-orang yang jelas di atas al-haq adapun orang-orang yang memiliki syubhat pengkaburan-pengkaburan dan penyimpangan manhaj menyimpan dari kebenaran maka jangan ambil ilmu darinya Fahim tum? Antum paham dah ini? Naam, dan orang-orang yang hadir di sini yang yang masih menghadiri ke sana dan ke sini, paham enggak? Barakallahu fikum. Hah? Kalau antum tidak menerima ini tolong antum datang nikosh kita bermusyawarah setelah ini. Ya. Terlalu banyak dalil yang saya akan sebutkan pada antum yang di sini tidak memungkinkan. Naam, bagi yang ingin mencari al-haq. Bagi yang ngeyel tidak menginginkan al-haq falyatafaddal, silahkan. Nah. Ya. Faf'al al-masyita, Lakukan apa yang kau kehendaki. Naam. Kalau bukan hari ini, besok lusa Allah akan tunjukkan padamu akibat dari perbuatanmu. Biidnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terbukti. Naam terbukti pada orang-orang yang telah mendahului antum, baik dari kalangan orang-orang yang dianggap ulama, masyayah ataupun dari kalangan para talabul ilm. Allah tunjukkan Naam. Kerusakan yang terjadi pada dirinya setelah disampaikan al-haq dan dia bermain-main, ngeyel Allah tunjukkan akibatnya. Bukan hari ini, besok, bukan besok lusa dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Saya ulangi sekali lagi. Mengambil ilmu daripada adalah kepada orang-orang yang jelas di atas hak dan meninggalkan orang-orang yang mengandung syubhat. Nah, ya antum faham ini kalau ada yang bertanya ya Ustaz, mereka juga mereka juga pertanyaan seperti ini juga asalnya sudah syubhat tidak apa-apa saya wakili pertanyaannya yang asalnya ini orang-orang yang suka bermasalah syubhat. bentuk pertanyaannya ya Ustaz, dia juga punya ulama ha. antum punya ulama dia juga punya ulama pertanyaannya lihat sama-sama punya ulama. Ya khalas. Kalau dalilnya antum sama-sama punya ulama, antum pergi gabung saja Yusuf Kordowi atau Ikhwanul Muslimin, ada ulamanya juga kan? Hah? Antum gabung dengan ya sudah, ya Ustaz Ikhwanul Muslimin jelas ulamanya bukan Ahlus Sunnah. Taib. Iya uturaf. Antum gabung sama Turafiyun, iya uturaf. Iya kan? Sudah antum gabung sama Zenzen, Zenzen ulamanya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, iya. Syekh Albani. Nah, betul ini bukan asal omong ini. Ya, antum pergi sama Zenzen, dia akan sebut antum Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Syekh, Syekh eh, siapa? Abdul Muhsin al Abad. Kalau begitu gabung saja, kan ada ulamanya. Gabung dengan Yahudi Nah, Iya uturaf ulamanya banyak. Ada Syekh Abbad, ada Syekh Ibrahim, ada Syekh Abdul Razak, ada masyayikh yang memberi fatwa bahwa iya uturaf itu ahlus sunnah. Kan yang penting ahlus sunnah, yang penting ada ulamanya. Nah, kira-kira apa jawabannya? Hah? Kalau prinsip antum seperti itu, itu prinsipnya jamaah tabligh. Sama prinsipnya. Bedanya jamaah tablik lebih umum. Skop yang luas. Semua yang penting Islam gabung. Kalau antum bedanya skopnya lebih kecil. Ya. Yang penting ahlus sunnah. Mengaku ahlus sunnah halas, mari bersatu. Ada ulamanya. Makanya saya bilang ini pertanyaan asalnya pertanyaan subhat. Ini orang yang selalu bermasalah ini. Selalu ngeyel. Ya Ustaz ada ulamanya, ada juga begini-begini. Nah, Kalau begitu adanya, ndak, pernah selesai masalah. Agamamu selalu agama yang syakun, mutahair. Agamamu terus-menerus sepanjang zaman orang yang ragu dan bingung. Tidak pernah di atas bayin. Tidak pernah di atas kejelasan. Nah, karena tidak punya kawaid, dawabit ini tadi yang diajarkan oleh Syekh Coba kita berpegang teguh dengan dobit-dobit kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Jelas insya Allah, tidak ada masalah. Jelas. Tidak perlu bingung-bingung. Datang Syekh ini, datang Ustadz ini, ya Syekh bagaimana ini, saya hadir daurahnya panda. Subhanallah. Sebenarnya kalau orang yang betul-betul faham manhaj, ya, dia hanya memakai firasat hasasiahnya itu bisa cukup ya oh ustadz ini yang ustadz kita yang ma'ruf ya yang menjaga manhaj ini merujuk ke ulama ini tidak hadir dan tidak menganjurkan orang hadir itu cukup bagi saya untuk tidak hadir ketimbang saya ijtihad sendiri lalu kemudian saya hadir dengan memakai perasaan saya dengan memakai kejahilan saya Nah, Antum butuh bimbingan tidak? Butuh bimbingan. Kita semua butuh bimbingan. Yang membimbing antum di Indonesia ini adalah para asatidah. Asatidah yang jelas yang punya giro terhadap manhaj yang jelas hubungannya dengan para ulama. Kan begitu. Selesai masalah insya Allah. Ya. Selesai masalah. Akhirnya antum hadir di sana gado-gado juga. Terbukti hadir ininya, hadir itunya. Gabung semuanya. Orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Nah. Allahu akbar. Allahul musta'an. Nah. Jadi itu syubhat maka jawabannya cukup dengan apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Bahwasanya kalau permasalahan semua ada ulamanya, semua ada ulamanya. Bukan itu masalahnya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menerapkan manhaj marhala-marhala kaidah-kaidah yang diajarkan oleh ulama, termasuk apa yang kita sebutkan ini. Ya. Bahwa kalau ada ulama yang ma'ruf, masyhur, tenar dalam bidannya lalu melakukan tahdir, terhadap orang tertentu itu cukup menjadi apa pegangan bagi kita untuk berhati-hati. Ya. Pegangan bagi kita untuk berhati-hati ya, akhi. Nah Masalahnya muncul bahwa fatwa itu sudah dicabut demikian-demikian. Ya. Taib, kalau seperti itu antum diam dulu. Jangan antum langsung beramal, pegang asalnya. Asalnya apa? Tahdir. asalnya sudah ada bentuk tahdir. Nah, orang yang ditahdir tidak mengalami perubahan, tidak ada perubahan yang antum tahu, tidak ada pe perubahan. Tiba-tiba ada pencabutan. Gunakan kaidah dan yang mencabut bukan yang langsung dari mengucapkannya, ya melalui perantara. Sementara orang yang ditahdir tidak ada perubahan. Kaidah apa yang kita harus terapkan? ya kaidah asal tahdir itu tetap berlaku nah sampai dua kemungkinan ada pencabutan dari langsung yang mengucapkannya atau ada perubahan taubat dari orang yang ditahdir selesai kalau antum terapkan ini tidak ada fitnah tapi semuanya ribut subhanallah dengan ya ketidakfahamannya terhadap kawaid semua ribut satu ini, satu ini menyebarkan subhanallah sibuk. Ya, yang paling sibuk ini rajul fattan hada. Naam. Mengundang kiri kanan ya untuk mengadakan daurah karena saking taksubnya terhadap orang yang ditahdir melakukan pembelaan kiri kanan kerjanya belajar internet saja nah tidak pernah majelis taklim kerjanya buka internet, ilmu jadi internet. Baca sebar, baca sebar, baca sebar, SMS kiri kanan. La haula wala quwata illa billah. Musibah. Nah, Ilmu itu ilmu internet subhanallah. Ya. Usul salat aja alhamdulillah kalau antum pernah baca us usul salat. pernah menyelesaikan usul salat. Antum urus-urus fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musibah. Naam. Nah, inilah didikannya. Naam. Mereka ini. Naam. Juga ya digambarkan bahwasanya kita mengajarkan seperti ini ya tahdir seperti ini nah biasanya jauh dari ilmu sibuk dari yang begini jauh dari ilmu nah ini kadang penggambaran yang gulu ya satu dua terjadi dinisbahkan kepada seluruh tidak. nah bahwa satu kita ini sibuk dengan rudut bantahan saja tidak sibuk dengan ilmu subhanallah Ternyata sebaliknya. Ya, sebaliknya. Coba lihat ustadz-ustadz di syariah. Sibuk dengan ilmu subhanallah. Ustadz Lukman, Ustadz Komar, Ustadz Askari, Ustadz Muhammad Asyewet. Sibuk semua menulis di majalah syariah. Itu mu'allik tulisan ya, taklif. Bukan sekedar menerjemah, bukan. Nah, di pondoknya juga sibuk mengajarkan tafsir, fikih, Sibuk semua saat tidak dengan ilmu. Tapi di sela-sela itu menyempatkan waktunya untuk urusan-urusan dakwah seperti ini. Nah, berkorban harta dan tenaga untuk melakukan umroh, hubungan dengan ulama. Nah, ini juhudnya para tidak. Ya, disandarkan bahwa tidak sibuk. Ketika di, dibacakan hal ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi, ya Syekh Muhammad menyatakan hadhihi mubalaghah. Ini adalah bentuk yang berlebih-lebihan yang ana yakin untuk salafiyin Nam, apalagi para asatidah tidak demikian. Nah, hampir semua kita yang hadir di di depan Syekh yang dari Indonesia rata-rata punya pondok semua. Nah, Ustadz Lukman punya pondok, Ustadz Askari punya, Ustadz Sarbini punya, Ustadz Komar punya. Nah, Ustadz Abdul Somad ya lebih 10, 12, 15 tidak. Nah. Sampai Syekh Muhammad ya menunjuk kita-kita. Ini mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan yang sel mereka selalu menyandarkan hal yang seperti ini. Nah, dan ini ya juga terjadi di sana. Terjadi yang membela-bela Yautraf. Ya. Syekh Ibrahim Ar-Rahili, Syekh Abdul Razak. Nah, terjadi ucapan-ucapan yang seperti ini. Nah, wallahul musta'an. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Mudah-mudahan uh, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat namun untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran kepada kita untuk mengamalkan Naam, wa illa bagi yang ada penyakit dan tidak ingin mengamalkannya atau ada masih ada kekaburan yatafaddal. Naam, silahkan antum kita diskusi datang. Naam. Yang belum bisa menerima tahdir Syekh Rabi atau belum percaya bahwa tahdir Syekh Rabi itu masih berlangsung. Naam, silahkan datang. Kalau antum butuh, belum percaya, bisa saya perdengarkan suara asli. Naam. Karena biasanya ada yang ngeyel-ngeyel, memang asal dasarnya penyakit, ya harus ada suara jelas harus ada kaset para asatidah yang 15 orang tidak percaya karena mereka satu gerombolan satu kelompok ada ada apa namanya ke kepentingan untuk menyudutkan yang lainnya nah tidak percaya sekalipun 15 orang Silakan, fadhal.